إخوة الكرام أعزني الله وإياكم kita akan memasuki bab yang keenam dari kitab At-Taharah dari kitab الطهارة من فقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة dari kitab fikih muyassar di bawah cahaya Al-Qur'an dan sunnah. Bab yang keenam disebutkan di sini fil mashi al khuffaini wal imamati wal jabirati. <clears throat> Bab yang keenam membahas tentang mengusap di atas dua huf dan juga mengusap imamah serta al-jabirah. Nanti akan dijelaskan apa itu al-jabirah. Namun secara global al-jabirah itu adalah sesuatu yang dipakai untuk menyangga bagian atau anggota tubuh yang patah atau yang semisalnya. Dalam istilah kita dikenal dengan spalak, ya, atau yang semisalnya. Ya, itu jabirah dari jabar, yajbur. Barakallahu fikum. <clears throat> Wa fihi masail pada bab ini ada beberapa pembahasan penting. Sebelum masuk pada pembahasan yang pertama, diterangkan di sini definisi dan cakupan makna dari al-khuf. Qala huna al-khufu huwa ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwihi. Khuf itu adalah sesuatu yang dipakai pada kaki. Dipakai di kaki. Yang terbuat dari kulit atau yang semisalnya. Ya. Ini sejenis sepatu atau alas kaki yang terbuat dari kulit dan semisalnya. Wajam'uhu khifaf dan bentuk jamak dari khuf kata khuf lafat khuf bentuk jamaknya adalah khifafun khifaf wa bil khuffaini kullu ma yulbasu ala rijlaini min sufin wa nahwihi dan juga digolongkan dan dimasukkan pada makna khuf ya digolongkan dalam cakupan makna khuf segala sesuatu yang dipakai di kaki rijlain pada dua kaki yang terbuat dari suf dan yang sejenisnya semisalnya yang terbuat dari wall dan yang semisalnya tentunya dalam permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama sebagian ulama menyebutkan bahwasanya al khuf itu sejenis sepatu yang terbuat dari kulit dan menutup mata kaki. Demikian sebagian fukaha menyebutkan dan mereka mempersyaratkan dua persyaratan yang kemudian dengannya dengan persyaratan itu sepatu itu dinamakan khuf. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, dua syarat tersebut maka tidak dinamakan dengan khuf. Syarat yang pertama yaitu sepatu tersebut terbuat dari kulit minjil dari kulit. Barakallahu fikum. Dan yang kedua menutup mata kaki. Ini sebagian fuqaha berpendapat pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua umum tidak harus terbuat dari kulit dan juga tidak harus menutup mata kaki. Tidak harus terbuat dari kulit dan tidak harus menutup apa? mata kaki. Sehingga disebutkan di sini yulhaq. Dikatakan yulhaq. Yulhaq itu artinya pada asalnya dia bukan khuf namun digolongkan, dimasukkan, diikut sertakan dalam kategori makna apa? khuf yaitu yang dipakai di kaki walaupun terbuat dari wol atau yang sejenisnya. Wallahu alam bisawab. Ini dua pendapat. Namun pendapat yang pertama pendapat yang lebih ahwat ya yang lebih berhati-hati karena tidak semua sepatu itu bisa dinamakan dengan khuf. Wallahu alam bisawab. Sehingga para ulama pun membahas di sana mereka membahas bagaimana kalau khuf itu sobek dan bagaimana jika yang sobek itu bagian mata kakinya dan seterusnya itu pembahasan. Taib yang terpenting kita tahu bahwasanya uh, makna khuf demikian yang sudah disebutkan dan dalam permasalahan ini terjadi apa? Khilaf di antara para ulama. dan perlu untuk selalu kita ingat di dalam pembahasan al-fiqih yang sudah pernah kita sebutkan hendaknya kita sedikit mengetahui tentang khilaf ya sedikit kita tahu paling tidak kita tahu masalah itu masalah khilafiyah dan khilaf di sana adalah khilaf yang mu'tabar hati-hati khilaf yang mu'tabar karena ada permasalahan atau ada khilaf yang la yu'tabar, ghairu mu'tabar, bukan khilaf yang dianggap. Artinya pada hakikatnya sebenarnya tidak ada khilaf. Atau barakallahu fikum yastaqirrul amr bi anna al-qaul mujmi'u alaihi ulama. Pendapat yang terakhir pendapat yang pasti dan mayoritas para ulama adalah ijma di situ terjadi ijma barakallahu fikum yang pada awalnya terjadi khilaf namun ternyata pada akhirnya ijma contohnya apa contohnya disebutkan oleh para ulama pembahasan tentang al khuruj ala ulatil amri yang kafir karena nabi di situ mengecualikan dalam hadis illa antara kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan atau kama qala alaihi salatu wassalam ketika nabi menyebutkan dan melarang untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa nabi mengecualikan kecuali pemimpin itu pemimpin yang ada padanya kekafiran yang nyata kalian melihat padanya kekufuran yang sangat-sangat nyata. Artinya boleh kalian melakukannya. Namun dengan berjalannya waktu terjadi berbagai peristiwa-peristiwa terjadi pemberontakan-pemberontakan ya kasus-kasus pemberontakan yang kemudian pada akhirnya para ulama sepakat haram untuk melakukan kudeta atau pemberontakan. Kenapa? karena mafsadanya sangat-sangat besar. Sehingga para ulama sepakat tidak boleh sudah. Walaupun penguasanya itu kafir. Ya. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Dan secara realita demikian berat. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini salah satu contohnya. Baik, Qala dan tadi kita sebutkan bahwasanya hendaknya kita mengetahui sedikit uh, pembahasan atau permasalahan yang ada padanya khilaf terkhusus dalam uh, bidang fikih karena sangat penting. Dengan itu kita menjadi orang-orang yang tidak terburu-buru memfonis saudaranya dengan fonis salah, keliru atau yang lebih besar dari itu fonis-fonis yang menyatakan sesat menyimpang bid'ah hati-hati jangan sampai kita menyatakan bid'ah ternyata itu ada ulama kita yang berpendapat dengannya salah satu contoh terkait dengan mihrab misalnya memang di antara ulama ahli sunnah ada yang menyatakan itu adalah bagian dari itu suatu yang bid'ah namun ternyata di antara para ulama juga ada yang menyatakan dah itu bukan bid'ah dan beliau menyebutkan dalil-dalilnya membela jangan sampai kita terburu-buru kemudian menghukumi sehingga penting untuk kita mengetahui apa al khilaf maka oleh karena itu Al Imam Malik rahimahullahu taala menyatakan man la ya'rif al khilaf walam yashum raihatal fiqh siapa yang tidak mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, para ulama fikih, maka sungguh dia belum mencium baunya ilmu fikih. Baunya ilmu fikih itu belum dicium, apalagi mau masuk ya dan naam berkecimpung dalam ilmu fikih, baunya saja belum. Barakallahu fikum. Al-mas'alatul ula hukmul masyi 'alal khufain wa daliluhu. Pembahasan yang pertama yaitu tentang hukum mengusap di atas dua khuf dan dalilnya. Al-mashu 'alal khufaini jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Mengusap di atas dua khuf itu suatu yang boleh. Bahkan kita katakan dan ini dijelaskan oleh para ulama bukan sekadar boleh, ini adalah sunnah. Ya, suatu yang sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Berdasarkan kesepakatan ahlu sunnati wal jamaah. Kesepakatan para a'immah, di salaf wal khalaf semuanya sepakat bahwa mengusap khuf itu adalah sunnah ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rukhsatun Allah takhfifan minhu ala ibadihi wa daf'an lil haraj wal masyaqqati anhum dan amalan ini merupakan rukhsah dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keringanan darinya kepada hamba-hambanya dan dalam rangka menolak menghilangkan keberatan dan beban yang berat, kesulitan dan keberatan, kepayahan di dalam beramal. Waqad dalla ala jawazi as-sunnah wal ijma' dan telah menunjukkan tentang jawaznya, bolehnya, bahkan kita katakan sunnahnya amalan mengusap dua khuf yang ditunjukkan dalam sunnah dalam hadis-hadis Nabi yang sahih dan ijma para ulama. Amma sunnah sunnatu adapun dalil dari sunnah itu hadis Nabi qad tawataratil ahaditsu as-sahihatu ala thubutihi عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه telah mutawatir hadis-hadis yang sahih tentang benarnya atau pastinya amalan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sunnahnya dan pastinya amalan ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan beliau dan perintah beliau untuk melakukannya serta takhtarkhisihi pembolehan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan amalan ini yaitu mengusap dua khuf. Sehingga permasalahan ini adalah mutawatir hadis-hadisnya mutawatir. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Hanbal rahimahullahu taala laisa fi qalbi min al-mashi syai'un fihi arba'una hadithan 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wal muradu bi qawlihi laisa fi qalbi adna syakkin fi jawazi tidak ada pada hatiku sedikit pun keraguan tentang disyariatkannya mengusap dua huf Kata Imam Ahmad tidak ada keraguan sedikit pun. Artinya aku benar-benar yakin bahwasanya mengusap dua khuf itu adalah sunnah Nabi. Suatu yang disyariatkan untuk diamalkan. Padanya ada 40 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang masyru'iyah ya disunahkannya dan disyariatkannya mengusap dua khuf. Tentunya Imam Ahmad menyatakan demikian ini sebagai bentuk naam penguatan takkid penegasan dan penguatan bahwa amalan ini adalah amalan yang sunnah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi wa tarkhisih yang kedua dalam rangka membantah kaum Rafidah awir Rawafid kaum Syiah Rafidah yang mengingkari amalan ini. Mereka mengingkari. Ya. Mengingkari mengusap dua khuf. Nah, tentunya apa yang datang dari kaum Rawafid yang mereka itu selalu menyelisihi sunnah, menyelisihi amalan kaum muslimin, maka tidak teranggap di antara khilaf yang la yu'tabar adalah khilaf yang datang dari ahlul bidah. Terkhusus ar-rawafid yang kafir telah keluar dari Islam. Maka jika ada yang menyatakan, oh iya tapi pendapat syiah demikian. Kita katakan syiah pendapatnya sama sekali tidak ada ya kehormatan padanya. La karamah. Tidak ada nilainya. Dan tidak teranggap sama sekali khilaf yang datang dari kaum rawafid karena mereka laisu bi muslimin bukan kaum muslimin mereka kafarah dan itu ditegaskan oleh banyak dari para ulama kaum rawafid mereka menolak ini bahkan ketika berwudu yang mereka lakukan adalah mengusap kaki bukan mengu, meng, bukan mencuci atau membasuh kaki tapi diusap sementara sunnah mengusap khuf ditolak ya pada praktek wudhu justru mereka ketika berwudhu itu yang diusap adalah kakinya ya demikian nah itu rawafid وقال Al-Hasan Al-Basri dan juga berkata Imam Al-Hasan Al-Basri Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ala al-khuffain juga Imam Hasan Basri menyatakan telah memberikan hadis kepadaku 70 sahabat, bayangkan. Al Hasan Al Basri beliau tabi'in, muridnya para sahabat. Nah, beliau menyatakan bahwasanya telah memberikan kepada beliau hadis datang dari 70 sahabat tentang mengusap khuf. Masya Allah. Barakulah Sehingga ini juga adalah penegasan dan penguatan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa amalan ini benar-benar amalan yang sunnah datang dari Nabi SAW. Taib. Waktu maghrib telah tiba kita cukupkan sampai di sini. Pak Allah taala kita lanjutkan pada <clears throat> pertemuan berikutnya bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa walhamdulillahi rabbil